Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah tentunya ketika kita berbicara tentang buah itu buah akan keluar tentu melalui proses panjang. Tidak begitu orang nanam pohon langsung keluar buah. Betul? Dan mungkin kita tanam sekarang langsung kita dapat sekarang. Terkadang butuh waktu lama kadang butuh waktu sebentar. Tak ubahnya tentunya kita ketika berjuang berusaha untuk istiqomah di atas sunnah barulah akan kita rasakan buahnya. Maka Allah ingatkan kepada kita alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Di akhir surat Al-Ankabut ini Allah berfirman dan orang-orang yang ia benar-benar berjihad di jalan kami berusaha mengikuti petunjuk Allah maka Allah bimbing ia jalan-jalan Allah kebaikan kebenaran petunjuk Allah bimbing ia dengannya kemudian iwafila barakallahu fikum di antara buah daripada orang mengikuti sunnah ini akan dirasakan oleh pelakunya di dunia juga di akhirat di dunia orang yang mengikuti sunnah dia akan selamat dari segala bentuk kesesatan. Seperti Allah sebutkan dalam surat Toha 123, sejak Adam turun ke bumi Allah sudah sampaikan imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala yadhillu wala yasqa maka bila sampai pada kalian petunjukku, Allah katakan siapa di antara kalian yang ikut petunjuk itu, dia tidak akan sesat di dunia, tidak akan celaka di akhirat. Begitu pula ikhwa barakallahu fikum Allah sebutkan dalam surat Al-Kahfi ayat yang terakhir 110 maksudnya Allah katakan faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan saniha wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada Jelas Allah sampaikan dalam ayat itu maka barang siapa yang ingin ia jumpa dengan Allah taala ya siapa yang berkeinginan punya harapan jumpa dengan Allah di surga, maka langkah yang harus ditempuh falyamal amalan soliha. Hendaknya ia beramal amalan soleh. Amalan soleh inilah amalan yang dicontohkan Nabi. Dan amalan yang dicontohkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itulah sunnah yang harus kita ikuti. Maka hanya dengan cara ini kita dapatkan keselamatan. Kita dapatkan jumpa dengan Allah. Wala yusrik bi ibadati rabbih ahada dan jangan sekutukan Allah dalam ibadah padanya dengan sesuatu pun. Hadirin, inilah yang dikatakan para ulama kita dalam ibadah kepada Allah akan diterima ibadah kita kalau dua syarat utama dipenuhi yaitu pertama ikhlas semata karena Allah. Kedua ittiba hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak bisa salah satunya. Hanya ikhlas saja tak bisa. Ittiba saja juga tidak bisa. Harus terkumpul padanya dua perkara ini. Dan ini hanya dilakukan orang-orang mukmin. Itu secara ringkas buah dari antara mengikuti sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam akan menjadikan seorang selamat dari kesesatan di dunia dan akan menjadikan diterima amalnya, diampuni dosanya sehingga selamat di akhiratnya. Ikhwafillah seperti Allah katakan Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhbibkumullah Jelas ini ayat disampaikan dalam surat Ali Imran Allah sampaikan katakan wahai Nabi, kalau benar kalian cinta kepada Allah, maka ikuti aku. Ikuti petunjuk Nabi, sunnahnya Nabi. Yuhbibkumullah pasti Allah mencintai kalian. Wa yakfir lakum Allah ampuni dosa kalian. Lihat hadirin, kalau Allah sudah mengampuni dosa, berarti kita harapan selamat dari azab neraka kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan pada kita rahmat, tentunya kita akan dapatkan surga Allah taala. Yaitu dengan kecintaan Allah, rahmat Allah bagi mereka orang-orang yang Allah cintai. Dan ini akan diraih ketika kita mampu meneladani, mengikuti, mencontoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah betapa besar nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita ketika Allah bimbing kita kepada Islam. Dan sungguh lebih besar nikmat Allah atas kita setelah kita dijadikan muslimin mukminin Allah membimbing kita kepada sunnah ini. Allah memberikan taufik kita menerima sunnah Nabi dan dibimbing kita mengikuti sunnah Nabi hingga hadirnya dimulakan Allah dikatakan ulama salaf ya ilzamil haq walau kunta wahdak engkau ya pegang teguhlah kebenaran walau engkau sendirian anta jama'atun wa in kunta wahid wa in kunta wahdak engkau tetap akan dimasukkan dalam jamaah maksudnya akan digolongkan ke dalam jamaah Rasul sallallahu alaihi wasallam walau engkau sendiri selama engkau bertahan di atas kebenaran. Dan hadirinnya dimulakan Allah yang dimaksud jamaah ma wafaqal haq wa in wahdak. Jamaah itu adalah perkara yang mencocoki kebenaran. Walau engkau sendiri. Tapi engkau sendiri-sendiri mencocoki kebenaran. Ingat ya. Engkau mencocoki kebenaran itu namanya jamaah. Karena apa? Kita dengan mencocoki kebenaran, mengikuti kebenaran, kita akan dikelompokkan bersama orang-orang yang di atas kebenaran yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beda halnya, beda kondisinya dengan orang yang merasa benar sendiri. Ya. Orang yang merasa benar sendiri walaupun salah menganggap dirinya benar. Karena Pak Rumongso benar sendiri. Sehingga ia sendirian rumasa benar ini keliru. Yang benar itu engkau mencocoki kebenaran walaupun sendirian engkau dikatakan jamaah dan tidak boleh engkau bikin jamaah sendiri. Ayo kita bikin jamaah ini, jamaah ini, jamaah itu. Sehingga banyak kelompok-kelompok dalam Islam akhirnya hadirin masing-masing bangga dengan kelompoknya, dengan ciri khasnya, dengan amalannya sehingga jauh penyimpangannya. Nah, hadirin kaum muslimin yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita harus berusaha sungguh-sungguh mengikuti sunnah ini. Karena ini jalan keselamatan yang Allah gariskan. Ini yang kita minta setiap sholat. Ihdina siratal mustaqim. Ya Allah bimbing kami pada jalanmu yang lurus. Siratal mustaqim itu adalah jalan yang dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah. Ibarat rel, Quran dan Sunnah ini relnya. Yang akan mengantarkan pada tujuan antum dengan selamat. Maka pahami jalan ini seperti yang kita minta. Siratul ladhina an'amta alaihim. Siratul mustaqim ini jalan orang-orang yang engkau beri mereka nikmat ya Allah. Siapa mereka? An-nabiyyin, siddiqin, suhada, salihin. Nah, kalau kita tahu mereka inilah orang-orang yang Allah beri nikmat, berarti kita harus berusaha. Jalan manakah yang mereka tempuh? Seperti apakah mereka berjalan di muka bumi ini? Sungguh hadirinya dimuliakan Allah. Jalan yang mereka tempuh adalah jalan yang Allah telah wahyukan padanya. Mereka menempuh jalan tauhid, jalan yang Allah telah gariskan dan mereka berjalan di muka bumi menegakkan kalimat tauhid, menjauhi syirik. Ini penting buat kita semua. Sehingga Allah katakan ghairil maghdub alaihim bukan jalan orang-orang yang Allah murkai mereka. Bukan pula jalan orang-orang yang dolin, walau dolin yang sesat. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, sehingga kita dibimbing dalam Islam ini untuk selalu mencocoki mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik kita akan lihat apa yang disampaikan Syekh Umar Bazamul dalam perkara ini tentang keutamaan mengikuti sunnah atau buah daripada istiqamah di atas sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama asam ratul ula buah yang pertama ketika seorang istiqomah di atas sunnah dia akan selamat tidak terjerumus ke dalam perselisihan yang tercela. Dia selamat tidak terjerumus ke dalam perselisihan yang tercela yang jauh dari agama. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah ingat perselisihan dalam agama ini akan melemahkan kita umat Islam itu sendiri. Makanya Allah perintahkan kepada kita semua dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-46. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ati'u Allah wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin." Allah sampaikan, "Kalian taatlah kepada Allah dan rasulnya. Jangan kalian berselisih sehingga kalian bercerai-berai." Nah, kalau kalian sudah berselisih, kalau kalian sudah bercerai-berai, akibatnya fataf syalu. Kalian akan ya terpecah-pecah. Watadhabari hukum. Kalau kalian sudah terpecah-pecah, akan hilang kekuatan kalian. Kayak kita hadirin, kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Jangan jauh-jauh lima jari ini. Kalau masih satu bersatu, ketika memegang sesuatu akan kokoh tapi coba satu saja dia nggak cocok, nggak klop, misahkan diri. Kira-kira kurang nggak kekuatannya? Kurang nggak kekuatannya? Pasti. Kalau lima begini kuat, tapi satu saja ibu jari nggak ikut. Otomatis hanya begini saja tidak akan kuat. Ja, taruhlah ibu jari masih kokoh, istiqomah. Tapi kelingking nggak ikut mamanya begini. Kira-kira kurang nggak kekuatannya? Tetap ini hal yang harus kita sadari. Kenapa terjadi perpecahan perselisihan di umat ini? Ini upaya mereka musuh-musuh Islam guna melemahkan muslimin sehingga mudah untuk dipecah-pecah, mudah dihancurkan mereka. Diadu domba. Kalau sudah muslim mudah diadu domba berarti lemah tak berdaya. Tinggal mereka apa? Tekan sebisa-bisa untuk hancurkan. Namun mereka tak sadar di balik kita mukminin ada Allah Subhanahu wa taala yang Allah janji tidak mungkin akan ya, habis muslimin. Allah akan tetap menjaga Quran dan sunnah ini seperti janjinya inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun kami yang turunkan Al-Qur'an dan kami yang pelihara Begitu pula pengikut-pengikut kebenaran tetap Allah jaga sampai akhir kiamat. Sampai hari kiamat. Karena apa hadirinya dimulakan Allah, mereka diadakan, dijaga oleh Allah sebagai hujah atas orang-orang yang menyimpang. Sehingga orang-orang yang menyimpang, mereka itu akan tidak ada alasan di hadapan Allah dengan kesesatannya. Taib, yang pertama, buah mengikuti sunnah itu, seorang akan selamat tidak terjerumus ke dalam perpecahan, perselisihan yang tercela. Makanya beliau sampaikan dalam hadis Irbad bin Sariyah radhiyallahu an, hadis yang panjang, wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman ba'da salatil ghadati. Maidatan balighatan darafat minhal uyun wajidat minhal qulub. Beliau menuturkan telah memberikan nasihat ya wejangan ataupun wasiat kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di satu hari selesai sholat subuh. Ya, pagi-pagi. Wasiat yang membuat air mata kami berlinang, hati kami terkerenyu tersentuh. Sehingga seorang berkata, Inna hadhi ma'idatun muaddi' Sepertinya ini nasihat orang yang hendak berpisah ya Rasulullah. Famada tahidu ilaina ya Rasulullah. Lalu apa yang kau sampaikan kiranya kepada kami ya Rasulullah? Beliau sampaikan usikum bi taqwallah wasam'i wat ta'ah. Aku wasiatkan kepada kalian supaya kalian selalu takwa kepada Allah taala. Yang kedua, asam'i sami ta'ah. Kalian taat kepada penguasa kalian. Dengarlah apa aturan mereka, taatilah apa yang sudah menjadi aturan bagi kalian dari mereka. Hadirin yang dimuliakan Allah. Ini perintah dari Allah untuk kita mentaati penguasa. Dan beliau mengingatkan kepada kita ya, walaupun itu penguasa seorang budak dari Habasah, wa in abdun Habasyi. Kenapa kita harus mentaatinya, tidak boleh menyelisihinya? Karena hadirin, Beliau mengingatkan fa innahu may minkum sungguh siapa yang hidup di antara kalian sepeninggalku setelah wafatku nanti yara ikhtilafan katsira dia akan melihat perselisihan yang banyak terjadi pada umat ini lalu apa solusinya wa iyyakum muhdatsatil umur beliau ingatkan ketika terjadi dalam perkara ini perselisihan di umat ini kalian waspadai, hati-hati dari perkara yang baru dalam agama ini. Fa innaha dhalalah karena perkara yang baru ini sesat. Yang tidak diajarkan Nabi berarti sesat. Hati-hati kata beliau. Dan beliau menyatakan dalam ayat, dalam hadis ini, "Faman adraka dzalika minkum" Siapa di antara kalian yang dapati masa itu nanti, masa ketika benar-benar terjadi muslimin berselisih di antara mereka, inilah kunci keselamatan kalian. Fa'alaikum bisunnati. Kalian pegang teguhlah sunnahku wa sunnatil khulafa ar rasidin al-mahdiyin dan sunnahnya khulafa ar rasidin yang mereka terbimbing, mereka mendapat petunjuk. Adhu alaiha bin nawajid. Kalian gigitlah dengan gigi geraham kalian Perhatikan hadirin, tiga wasiat dalam hadis yang agung ini. Pertama, beliau wasiatkan kepada kita, membimbing kita bagaimana kita berinteraksi dengan Allah, yaitu melalui takwa. Jaga ketakwaan kita kepada Allah. Yang kedua, kita berinteraksi dengan penguasa, yaitu untuk mengedepankan ketaatan pada penguasa tidak menyelisih, tidak memberontak, tidak kudeta. Dengar dan taat pada penguasa. Jalani aturan-aturan yang telah ditetapkan. Patuhi aturan. Sungguh mukmin mestinya menjadi cermin. Orang yang paling duluan dalam menetapi peraturan-peraturan yang ada. Dan ini dipraktekkan oleh para ulama kita. Kayak Syekh Salih Usaimin rahimahullah ta'ala. Dari supirnya, ketika ya membawa beliau kemudian ada rambu-rambu yang menegur pelanggaran ditanya masih kenapa pelanggaran apa katanya kita lewat pada lampu merah balik dendanya mana berapa disebutkan sekian sudah kamu tanggung separuh saya separuh tidak mau melanggar tidak mentang-mentang wah ini ulama justru hadirin kita semakin mengerti kewajiban taat pada penguasa, kita harus menjadi cermin contoh bagi mereka. Agar kita ini tunjukkan inilah bukti bahwa Islam benar-benar mengajak pada kebaikan dan ya, keamanan, kedamaian, ketertiban seperti itu. Kemudian kita dibimbing bagaimana berinteraksi dengan diri kita, yaitu untuk selalu kita di samping takwa kepada Allah Ta'ala, kita juga diingatkan untuk taat pada penguasa supaya kita hidup dalam ya, masyarakat bisa menikmati keamanan kedamaian. Kalau kita rakyat ini gampang memberontak, gampang menyoal pada penguasa, maka negara tidak akan pernah tenang. Sehingga pernah di zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu datang seorang Khawarij. Dia bertanya, Ya Amir Mukminin, kenapa sih di zamannya Abu Bakar, di zamannya Umar tentram, tidak seperti zamanmu ini? Ya, kenapa di zamanmu ini banyak kekacauan tidak seperti zamannya Abu Bakar dan Umar? Radhiyallahu an. Kata Ali bin Abi Thalib, "Ya, bagaimana ya di zamannya Abu Bakar itu rakyatnya seperti saya sehingga aman, tentram, Ya, sedangkan di zaman aku ini menjadi khalifah rakyatku kayak kamu dan yang semisal kamu itu. Sehingga kacau terus. Nah itu. Karena apa? Model khawarij. Berontak. Setiap punya kebijakan pemerintah disoal. Pemerintah menetapkan kenaikan BBM di demo, diberontak, ya, diprotes. Pemerintah menetapkan begini, diprotes. Ini tidak benar. Ya. Kalau yang menguntungkan dia mau, kalau yang sedikit dianggap merugikan dia demo. Tidak benar yang begitu. Kita tidak boleh hadirin ikut-ikutan yang seperti itu. Karena negara punya aturan, punya kebijakan yang tentunya untuk kebaikan bersama yang itu harus junjung tinggi bersama dan ditaati bersama sehingga kita perlu tekankan kepada rakyat kesadaran hukum menjalani aturan tertiban untuk kebaikan bersama ini bimbingan Islam. Dan tidak akan perselisihan begitu pun kepada muslimin dibimbing untuk taat kepada ajaran Allah. Sehingga kita ketika mengikuti aturan-aturan pemerintah pun dalam rangka menjalani perintah Allah Subhanahu wa taala sehingga itu menjadi ibadah. Taib yang kedua, kita lanjut. Kita tidak panjang lebarkan. Yang kedua, asam ratus saniyah buah yang kedua dari buah mengikuti sunnah atau buah istiqomah di atas sunnah bahwa ya dalam kita mengikuti sunnah pastilah akan selamat dari perpecahan yang terancam neraka. Orang yang istiqomah di atas sunnah dia akan selamat dari perpecahan yang terancam pelakunya dengan neraka. Ingat hadirin yang dimuliakan Allah, Islam itu satu. Jalan keselamatan satu. Siapa menyimpang dari jalan yang satu ini dia akan terancam neraka. Seperti yang Allah sebutkan dalam surat An-Nisa 114, Allah katakan wa يُشَاقِكِ الرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونسليه جهنم وساءت masira. Allah sampaikan barang siapa yang ia menyimpang dari jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam padahal sudah jelas petunjuknya ya yusyakik di sini Rasul berjalan di jalan ini dia ambil jalan yang lain ini jalannya Rasul, ini jalan dia diambil sendiri. Orang yang menyimpang dari jalan Rasul ini tidak mengikuti petunjuk, ya. Padahal sudah jelas petunjuknya, Qur'annya, hadisnya sampai. Dan ia tidak mengikuti cara modelnya mukminin para sahabat. Sami nah tidak begitu mereka. Orang yang seperti ini ketika ia menyimpang dari petunjuk Nabi, dari jalan Nabi, Allah hukum dia di dunia. Apa hukumannya? seperti ia telah menyimpang dari jalan yang hak, jalan yang lurus, Allah akan biarkan ia luasa. Ditutup pintu petunjuk baginya. Sehingga ia luasa dalam kesesatannya, menganggap benar kesesatan yang dilakukannya. Wal'iyadzubillah. Inilah ahlul bid'ah, ahlul hawa. Menganggap benar dalam bid'ahnya. Terus dibiarkan oleh Allah sehingga nuwalli matawalla jahannam kami masukkan ia dalam neraka jahanam wa saat masirah dan itu sejelek-jelek tempat kembali. Jelas ketika seorang istiqomah di atas sunnah dia akan selamat dari perpecahan ini. Makanya hadirin yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala beliau bersabda di dalam hadis dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu ia menuturkan qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di tengah-tengah kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal kemudian beliau bersabda ala inna man qablakum min ahlil kitab iftaraku ala sintaini wa sab'ina millah wa inna hadhil millah sataftariku ala salasin wa sab'ina millah sintani wa sab'ina finnar wa wahidatun fil jannah hiya al jamaah beliau menyampaikan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu an berdiri di tengah-tengah kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian beliau bersabda Ketahuilah wahai kaum muslimin sungguh orang sebelum kalian mereka ahli kitab Yahudi dan Nasara terpecah menjadi 72 golongan semua di neraka dan umat ini terpecah menjadi 73. Lebih banyak lebih sedikit? Lebih banyak. Beliau katakan yang 72 di neraka, satu yang selamat. Siapa yang selamat? Ya al-jamaah. Yang selamat itu yang dikatakan al-jamaah. Siapa sih al-jamaah? Beliau tegaskan, ma'ana alaihi wa ashabi. Jamaah yang dimaksudkan adalah ma'ana alaihi. Apa yang aku ada padanya dan para sahabatku. Artinya jalan yang dilalui Nabi dan para sahabatnya itulah. Sehingga mereka yang mengikuti jejaknya beliau dan para sahabat masuk dalam jamaah. Jamaahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga hadirin, karena mereka mengikuti kebenaran dimanapun orang itu berada, ya orang akan melihat sepertinya dia terorganisir. Loh kok ini juga sama yang di sana, yang di sana, yang di sana. Kok mirip ya? Apa kalian satu organisasi? Hadirin, yang membuat jamaah ini menjadi seperti satu, seiring, sejalan, senada, setipe, semodel, itu bukan karena organisasi, tapi karena apa? Kesamaan pondasinya dalam agama, yaitu Quran dan Sunnah dengan pemahaman salafus salih para sahabat radhiyallahu anhum sehingga karena memahaminya sama, pahamnya, kemudian dasarnya sama, pedomannya, pengamalannya sama, sehingga dimanapun dia pasti akan ada kesamaan. Nah orang menilai, oh kayaknya organisasi ya. Sungguh bukan karena organisasi, tapi karena kesamaan prinsip dan petunjuk sehingga hadirnya dimuliakan Allah ini lebih kokoh. Karena apa? Loyalitas dibangun bukan di atas organisasi, di atas yayasan, atau di atas lembaga, tapi loyalitas mereka dibangun di atas kebenaran. Itulah yang dikatakan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, "Awsaqul urul iman, al-hubbu fillah, wal bughdu fillah." Tali ikatan yang paling kuat ya dari iman itu adalah cinta karena Allah, benci karena Allah. Inilah yang melatar belakangi atau yang melandasi ahlus sunnah. Karena dibangun kecintaan karena Allah, benci karena Allah, sehingga nampak solid mereka dan kokoh persatuan mereka seperti terorganisir dengan rapi. Padahal mereka tidak terorganisir dengan satu organisasi atau yayasan atau partai. Tapi karena prinsipnya sama, pedomannya sama, amalannya sama, tujuannya sama, ideologinya sama, yaitu pedomannya Quran dan Sunnah. Pengamalannya sesuai dengan tuntunan Nabi, Sunnah Nabi. Jelas, makanya hadirin, orang-orang ini selamat, selamat karena mengikuti petunjuk Nabi. Selamat dari kesesatan, akhirnya selamat amalnya, selamat ahlaknya, selamat akidahnya, selamat muamalahnya. Nah, keselamatan ini karena selamat dari kesesatan di dunia, maka di akhirat ia pun akan mendapat keselamatan dari ancaman Allah, selamat dari api neraka. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita perhatikan ya bahwa kabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau ini memberitakan akan terjadi pada umat ini perpecahan sampai 73 golongan mereka terpecah. Yang masing-masing menganggap dirinya benar. Padahal beliau katakan semua di neraka kecuali satu. Kata Syekh Albani rahimahullah taala, ini bukan hanya menyebut betapa banyaknya kesesatan, tapi juga menunjukkan betapa luas pintu-pintu kesesatan terbuka di depan kita sehingga kalau kayak kita tidak hati-hati, tidak waspada, tidak bisa memilih memilah mana yang benar, tidak bisa menyaring menfilter, kita akan tercampur dengan syubhat. Ya, apalagi sudah rentan waktu yang panjang dari masa Nabi SAW kepada kita. Sudah sekian banyak subhat masuk. Kayak ibarat air sungai dari awal gunung sana itu jernih sekali. Tapi sudah melalui banyak kampung, kampung, kampung, kampung, kampung. Yang orang-orang kampung itu dia buang air di situ, mandi di situ, cuci di situ, semua-semua situ, limbahnya masuk situ. Sehingga sampai di muaranya kira-kira masih sejernih yang di ulunya ndak? Masih sama jernih dengan yang di ulunya? Ndak mungkin. Orang yang di muara harus Loh kok akhirnya begini? Harus disaring untuk bisa dapatkan yang jernih seperti aslinya. Nah kayak kita ini sekarang harus menyaring hadis nggak kayak dulu. Dulu di zaman para sahabat nggak perlu tanya ya Abu Bakar ini hadis sohe apa tidak. Ya Umar rodilaan ini hadis sohe apa tidak nggak perlu tanya. Karena mereka sama-sama dengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi mereka saling menyampaikan hal kada Kala Rasulullah SAW begini sabda Rasulullah SAW begini sabda beliau. Tidak perlu tanya sahih apa tidak. Nah di zaman kita ini kenapa para ulama banyak mengkaji ilmu hadis kemudian mengkelompokkan ini hadis sahih, ini hadis yang lemah, ini hadis yang hasan, ini hadis maudhu, hadis palsu, ini hadis mungkar. Karena apa? Memudahkan kita kaum muslimin untuk bisa memilah dan ini karunia Allah. Nikmat Allah. Sehingga hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bisa memilih yang benar. Bisa asalkan kita jangan ikuti nafsu, coba dudukan dalilnya, pahami dengan benar, kemudian kita amalkan. Jangan beramal tanpa dalil. Ya. Karena ini dilarang oleh Allah. Kemudian ikhwah barakallahu fikum, orang-orang yang tentunya istiqomah di atas sunnah, dia akan terjaga dari perpecahan. Makanya dikatakan oleh Imam Anas ibni Malik, ya, Imam Malik ibni Anas rahimahullah taala bahwa as-sunnah kasafinatin nuh sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini seperti kapal Nabi Nuh alaihi salatu Man rokiba naja, siapa yang naik kapal itu selamat dari banjir. Tidak akan tenggelam. Ya. Tapi siapa yang tidak naik, dia akan tenggelam dalam banjir bandang. Sama pada umat ini. Ketika sunnah ini di zaman kita ini seperti kapal Nabi Nuh. Siapa berpegang teguh dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia akan selamat dari perpecahan dan perselisihan dan siapa yang lepaskan diri dari sunnah Nabi, dia tercebur dalam perpecahan, dia akan tenggelam dalam kesesatan. Waliyadzubillah. Nah hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Allah telah ingatkan kita. Wala taqfu ma laisa ilmun. Jangan kamu sembarang mengikuti sesuatu yang engkau belum ada ilmu nggak tahu kebenarannya, nggak tahu dalilnya. Kenapa? Inna sam awal basar wal fuad pendengaran kita, penglihatan kita, hati kita ini kulun ula kana anhu ula Semua akan diminta tanggung jawab oleh Allah. Ini dalam surat Al-Isra ayat 36. Supaya kita muslimin terbimbing dengan apa? Berjalan di atas ilmu. Beramal di atas ilmu. Bukan beramal di atas prasangka atau perasaan atau pikiran. Menurut pikirannya baik kerjakan. Walaupun nggak ada perintahnya dari Nabi. Menurut perasaannya baik kerjakan walaupun nggak ada perintah dari Nabi. Ini bahaya. Kalau kita mengikuti amalan berdasarkan pikiran kita, perasaan kita, bahayanya bukan wahyu yang diikuti tapi bisikan syaitan. Karena kata Imam Syafi'i rahimahullah taala, Imam Syafi'i rahimahullah taala, innamal ilmu maja'a min kibalillahi wa rasul. Ilmu itu yang datang dari sisi Allah dan Rasul. Wa wahuma lain dari dua perkara tadi, fahuwa min wasawi syaitan. Itu bisik-bisik setan. Sehingga kalau antum kita semua para jamaah barakallahu fikum ingin mengikuti sesuatu atau mendapatkan sesuatu dari ajaran kita dengar atau amalan kita lihat, jangan langsung ikut Dudukan dulu ini yang aku dengar dalilnya mana. Ini amalan yang mereka kerjakan dasarnya apa. Jangan kita lihat, oh kayaknya bagus ya, banyak pengikutnya, ikut saja. Tanya, ah, kalian ini ikut ini, amalan ini, dasarnya mana? Coba, jangan kita ikut-ikutan saja. Nah inilah prinsip agama yang harus kita pegang. Sehingga kita tidak anyur bersama mereka orang-orang yang hanyut. Ya, mengikuti apa yang mereka mau. Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan yang ketiga di antara buah istiqomah di atas sunnah. Jadi yang kedua tadi, orang yang istiqomah di atas sunnah, walaupun dahsyat fitnah melanda, dia akan tetap selamat. Dia tetap selamat sebab dia itu ya punya pondasi yang kokoh seperti kaum Nabi Nuh ketika banjir bandang melanda kaum Nabi Nuh orang yang selamat yang naik kapal dan ketika itu tidak ada kapal lain tidak ada kapal yang lain kecuali kapal Nabi Nuh alaihissalatu wassalam sama di zaman kita ini tidak akan selamat ketika fitnah petaka perselisihan perpecahan melanda umat Islam sampai mereka tercerai berai kecuali kembalilah kepada petunjuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus yang ketiga, buah mengikuti atau buah istiqomah di atas petunjuk Nabi, di atas sunnah Nabi, bahwa orang yang dia istiqomah di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tahsilul hidayah wassalama minad dolal. Dia akan mendapat petunjuk. Dia selamat dari kesesatan. Hingga hadirin, dalam beberapa riwayat hadis yang sahih, beliau ingatkan kita. Pertama hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Inni qad taraktu fikum syai'aini lan tadillu ba'dahuma kitaballah wa sunnati walayyatafarroko hatta yarida alayyal haud. Artinya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh aku telah tinggalkan di tengah-tengah kalian dua perkara. Kalian tidak akan tersesat dengan dua perkara yang kutinggalkan ini. Yaitu kitab Allah dan sunnahku. Artinya sunnah Nabi, apa yang telah disabdakan oleh beliau yang telah diamalkan beliau, dicontohkan dan yang disetujui oleh beliau. Ya. Dua perkara ini kalau engkau pegang tidak akan sesat selamanya. Walayatafarroko hatta yarida alayyal haud. Kalian jangan pisah dengan dua perkara ini. Dengan Quran dan Sunnah. Jangan tinggalkan dua perkara ini sampai kalian nanti jumpa aku di telaga haud. Jumpa siapa? jumpa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kapan? Di Telaga Haud. Di mana itu Telaga Haud? Bukan di Madinah, bukan di Mekah, tapi nanti di Yaumil Qiyamah, di mana manusia dikumpulkan oleh Allah seperti yang beliau sampaikan yuhsarun nas yaumal qiyamah fil aradil bayda'a afra'a ka kursatin naqiyya la alamata ahadin Kelak manusia akan Allah kumpulkan di hari kiamat di bumi yang datar, putih, bersih, lempengan yang putih, ya pipih, datar dan tidak ada tanda satupun pohon, batu ataupun yang lainnya. Sehingga manusia dalam kondisi apa? Terbentang dalam hamparan yang luas, baru bersih, kondisinya. Dalam kondisi itu kata beliau yutnas samas fawq ra'sihi qadramil au milaini. Matahari didekatkan di atas ubun-ubunnya kira-kira hanya jarak satu atau dua mil saja. Sehingga kata beliau Rasulullah SAW, yusharun nas, manusia meleleh. Lihat hadirin, kalau orang sudah kena terik matahari, keringat ucur keluar, tenggorokan makin ker, kering betul? makin kering, semakin kering tenggorokan, semakin tercekik rasanya diri kita. Iya. Dan badan makin sakit tentunya. Kering, keringat ngucur terus. Deras karena matahari. Nah, dalam kondisi yang ngeri seperti ini, menunggu hari hisap, berapa lama mereka dalam kondisi seperti ini? tidak tahu. Yang jelas kata Allah Ta'ala, ya, walau alam, Allah sebutkan dalam Al-Quran, hari itu perbedaannya perbandingannya dengan hari kita di dunia ini Allah sebutkan fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana hari itu perbandingannya dengan hari di dunia 50 ribu tahun 50 ribu tahun satu hari di situ Nah kita berapa hari menunggu pengadilan Allah bagi orang mukmin yang istiqomah di atas sunnah Nabi berpegang dengan Quran dan sunnah dia akan digiring menuju telaga haud. Karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna likulli nabiyyin haudun. Tiap-tiap nabi itu masing-masing punya haud, telaga tempat minum khusus. Dan beliau ingin ya kalianlah yang terbanyak minum di telaga haudku. Tiap-tiap nabi bangga dengan pengikutnya di telaga haud nanti. Sehingga telaga haud yang paling besar beliau punya yang beliau katakan tuluha masiratu syahrin irduha masirati syahrin dia punya panjang ukurannya satu bulan perjalanan lebarnya satu bulan perjalanan itu hautnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan hadirin orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah beliau itu nanti akan diberi tanda khusus oleh Allah. Tandanya akan Allah beri dia sehingga beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pangling mana umatnya yang setia mengikuti jejaknya, mana umatnya yang durhaka. Beda. Kok bisa tahu? Karena Allah yang membedakan. Dikatakan oleh Allah dalam surat Ali Imran, Yawma tabiyaddu wa taswaddu Allah katakan di hari kiamat itu akan nampak putih berseri wajah-wajah manusia. Dan di hari kiamat pula akan nampak hitam legam wajah-wajah manusia. Lihat surat Ali Imran 104 dan seterusnya. Allah sampaikan dalam ayat ini dikatakan oleh sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, "Amal ladzina yaddat wujuhum" Adapun mereka yang putih bercahaya wajahnya, hum ahlus sunnah. Mereka yang istiqomah di atas sunnah. Terpancar dari mereka cahaya. Dan mereka berjalan dengan cahaya. Sehingga hadirin, mereka digambarkan oleh Nabi a ummati hurran muhajjalin min asaril wudu. Umatku terkenal dengan tanda khusus yaitu terpancar cahaya putih bercahaya berkilauan dari bekas wudhunya. Beliau tidak pangling sehingga di hari itu memberikan syafaat Nabi tidak keliru. Orang-orang yang mendapat cahaya inilah yang dapat syafaat. Adapun kata beliau, amal ladinas wadat wujuhuhum, adapun orang-orang yang hitam wajahnya, tiada cahaya di hari kiamat, diliputi penyesalan, itu yang Allah katakan, wujuhu yauma idzin khasyi'ah amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min ainin aniyah yang ini Allah katakan wajah mereka hitam legam diliputi kehinaan dan penyesalan kesedihan karena apa amilatun nasibah amal mereka semua sia-sia tiada yang mendapatkan ya, kebaikan tidak diterima Allah taala karena amalannya menyelisihi sunnah. Walaupun di dunia mereka wudhu, tapi wudhunya nggak sesuai dengan sunnah Nabi. Mereka sholat tidak sesuai dengan sunnah Nabi. Ini yang membuat mereka rugi. Ruginya kenapa hadirin? Amalnya sudah banyak, namun tidak memberi faedah. Karena keliru tidak mengikuti sunnah. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran, Fastaqim kama umirta. Engkau jalankan ibadah-ibadah yang Allah perintahkan ini seperti perintahnya Allah. Istiqomalah seperti yang diperintah. Jangan nambahi, jangan ngurangi. Ini yang Allah maksudkan dalam Al-Quranul Karim. Jelas hadirin kaum muslimin yang dimulakan Allah. Ya, hadis yang tadi. Kemudian dijelaskan lagi oleh beliau. Di dalam hadis dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau Rasulullah SAW berkhutbah di Haji Wada di tengah-tengah manusia mukminin semua di waktu Haji Wada. Beliau bersabda, "Ya ayuhan nas, inni qad taraktu fikum ma in ni'tasamtum bihi falan tadillu abadan hai manusia sungguh aku tinggalkan di tengah-tengah kalian perkara yang kalau engkau pegang teguh perkara ini kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Isa belum. Yaitu kitab Allah dan sunnah nabinya. Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin, kenapa sih kok kita harus pegang Quran dan sunnah? Quran ini Allah wahyukan dalam bentuk mushaf Al-Quran. Yang kita lihat ini. Sedangkan sunnah inilah penjabarannya. Taib barakallahu fikum. Ini poin atau buah yang ketiga. Adapun hadirin kita nanti sambung sebentar untuk melanjutkan buah yang keempat, kelima dan seterusnya. Kita secara ringkas akan bacakan. Semoga Allah Ta'ala membimbing kita untuk istiqomah selalu di atas sunnah. Sehingga kita dapatkan buah-buah yang indah seperti ini.